Begitu juga keadaan Hanzalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang esoknya akan perang terjadi perang diperintah dia ini Hanzalah ini salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang esoknya akan perang kan tetapi ingin menikah sebelum terjadinya perang dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hamzah ini malu untuk menikah, padahal esoknya itu akan terjadi peperangan beberapa hari. Maka karena adab dan akhlaknya si Hamzalah bin Abu Amir ini karena sami'na wa ta'na perkataan Rasul Shallallahu alaihi wasallam perintah nikah ini ya kah kan begitu. Jadi nikah Setelah nikah Terjadilah Perintah berangkat Perang Uhud Lantas seorang istri yang baru saja menjadi istrinya Hanzalah Yaitu Dengan berat hati Dan tidak mampu untuk menahan Sehingga Hanzalah ini ingin berangkat perang langsung tanpa komentar terhadap istrinya menggunakan pakaian perang. Kalau zaman dulu pakai pakaian perang gitu, tamengnya. Perang langsung dicium jidat bini istrinya itu aku izin untuk berangkat perang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak terganggu ikatan pernikahan itu setelah nikah padahal istri baru ini sahabat Nabi tidak mena mampu menahan pemberangkatan perang ikut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati seorang istri yang baru saja dijadikan istrinya doakan kalau bahasa kita doakan kakanda doakan kakanda untuk ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati istrinya ini Jamilah dengan istri hati dengan sana berat hati untuk mempersilahkan namun apalah daya dia hanya bisa melihat tanpa sedikit pun terganggu dan ragu mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke medan Uhud. Sayyidina Hanzalah langsung menggunakan pakaian perangnya izin mencium istrinya berangkat langsung naik kuda tanpa nengok ke belakang maju ketika sampai medan Uhud terlihat pasukan ini lebih banyak daripada muslimin 3000 banding 1000 pada saat itu Sayyidina Hanzalah menerobos masuk dalam pasukan yang terdepan ketika Sina Hanzalah ini adalah salah satu seorang pemuda yang tangguh bermain memainkan pedang. Terobos masuk muslimin itu yang dipimpin oleh Sina Hanzalah masuk beberapa pasukan kafir Quraisy ter, terbunuh oleh pedang Sina Hanzalah. Jatuhlah pimpinan Quraisy pada saat itu Abu Sufyan rubuh namun tidak wafat, tidak mati, tidak kena. Berteriak Abu Sufyan memanggil pasukannya. Langsunglah Sina Hamzalah ini syahid di medan Uhud. Kenapa? Kalau bahasa kita itu dikeroyok dengan ratusan panah dan ratusan pedang. Ketika itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Uhud melihat ke langit Wafatnya Sayyidina Hanzalah membuat para malaikat itu turun ke bumi Yang pada saat itu Abu Bakar siddiq bertanya Ada apa ya Rasulullah Sayyidina Hanzalah wafatnya telah dimandikan oleh malaikat Ia mengorbankan dirinya dan istrinya demi menjemput syahid mulia di mata Allah Subhanahu wa taala maka dihampiri oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Sa'id ketika dihampiri ternyata benar perkataan Muhammad benar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya begitu gembira dan rambutnya bersih dan masih terlihat basah jelaslah bahwasanya Sayyidina Hanzalah ini wafat di medan pertempuran Uhud dimandikan oleh para malaikat yang membuat wafatnya yang membuat para malaikat itu turun yaitu karena kegigihan Sayyidina Hanzalah mengorbankan dirinya dan istrinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Tidaklah Nabi Alaihi Wasallam berkata di dalam sirahnya Maka melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah keadaan para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam Yang pada malam pengantinnya aku merasa malu Dan aku merasa gelisah Kalau aku tidak mengikut dalam peperangan Uhud Sebab kenapa? Karena Rasul Alaihi Wasallam yang menikahkannya Sayyidina Hanzalah mempunyai kepribadian adalah orang yang pantang mundur untuk membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maju pasukan yang paling terdepan ketika itu. Itulah yang membuat eh, para malaikat turun ke bumi memandikan sahab jenazah sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah.